berserta seluruh duriyah dari Habib Abdullah bin Saleh Asagaf para ulama para kiai yang sangat kami muliakan pengurus dari majelis taklim maulid wa taklim Rodotus Salaf semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala seluruh pengurus dari Jamaah Al-Khidmah Jawa Timur juga Pasuruan Bangil semoga senantiasa diridhoi Hadratul Syekh Romo Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an seluruh jamaah rahmakumullah sedikit kami perlu menyampaikan mengingatkan kembali bahwa nyawa ini milik Allah hidup milik Allah harta milik Allah, bahkan amal kita pun milik Allah. Kita nggak punya kekuatan, nggak punya daya. Kalau tidak ditolong Allah Subhanahu wa taala yang menentukan orang husnul khotimah atau tidak juga Allah yang menentukan orang nanti bisa mengakhiri hidup dengan la ilaha illallah atau tidak bisa yang menentukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang punya surga, punya neraka juga Allah. Oleh karenanya jangan ada sedikit pun niat, jangan ada sedikit pun amal, jangan ada sedikit pun ibadah yang kita niatkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah semua yang dilakukan karena selain Allah nanti akan menjadi fata Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hal itu. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kepada para aparat juga kepada semua yang hadir di sini bahwa golongan Islam di luar ahli sunnah wal jamaah mohon sangat diawasi diwaspadai syukur-syukur aparat juga tegas bagi ahlu sunnah wajib mewaspadai itu karena memang mengancam akidah kita. Kita oleh Al-Quran, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diwajibkan, diwajibkan meneladani khulafa rasyidin, menghormati khulafa rasyidin. Namun golongan Syiah malah meremehkan, menghina melaknat khulafaur rasyidin. Tentu ini membahayakan akidah kita. Bagi aparat juga harus diwaspadai hal-hal seperti itu karena mereka memiliki akidah bahwa siasah politik bagian dari akidah mereka. Kalau Syiah ini menjadi besar, mereka berpotensi membangun kekuatan politik, maka NKRI akan buyar. Sekali lagi NKRI akan buyar dan Indonesia hanya menjadi buntutnya Iran. Kalau seperti itu aparat tidak tanggap, tentu ya Allah alam bisawab. Saya minta aparat tanggap. Dan semua golongan di luar ahlu sunnah wal jamaah akan mengancam NKRI. HTI punya doktrin, punya keyakinan bahwa NKRI ini negara setan, negara tauhid. Kalau aparat membiarkan HTI besar, bahkan kira-kira tiga minggu yang lalu mereka mengadakan akbar akbar di Gelora Pancasila, Surabaya. Di Gelora Pancasila mengkafir-kafirkan Pancasila. Di Gelora Pancasila mengkafir-kafirkan merah putih. Di gelora Pancasila menyatakan Indonesia negara tauhid, negara setan. Saya kira aparat harus tahu ini. Di Jawa Tengah ada MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. Waala ala roksihim As-Syeikh Ahmad Sukino. As-Syeikh Ahmad Sukino. Itu bagian dari NII. Itu bagian dari Ngruki Salah satu pendapatnya yang membahayakan kita bahwa lebih baik zina timbang maulid. Lebih baik zina timbang istighosah. Lebih baik zina timbang tahlilan. Dan tetap menyatakan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Tauhud seperti Pak Asyir juga menyatakan NKRI Tauhud. Ini bagiannya aparat harus mewaspadai itu, bagiannya kita mewaspadai akidahnya. Dan mereka menyatakan anjing halal. Syekh Ahmad Sukino menyatakan anjing halal. Dan di sana kalau sore ada jual kerengsengan anjing, juga sate anjing di daerah Sukoharjo. Saya baru saya datang pagi subuh dari wilayah sana. Hadirin rahmakumullah dan salah satu partai ya saya nggak perlu menyebut yang partai itu rata-rata di luar ahlu sunnah wal jamaah saat memperingati miladnya memperingati hari kelahiran partai di Jawa Barat menginjak-injak bendera merah putih menginjak-injak bendera merah putih monggo aparat membiarkan mereka atau mewaspadai mereka monggo ini Nah, ya, sedikit tambih iklam dari saya kepada jamaah juga kepada aparat kepada semuanya. Pokok tetap melok ahlu sunnah wal jamaah zikir wiritanya melok al khidmah monggo melok yai hamid monggo melok raudatus salaf monggo pokok tetap ahlu sunnah wal jamaah yang kebetulan saya sendiri memimpin NU NO di Kota Malang. Sekali lagi kita jangan meninggalkan ahlu sunnah jamaah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyin Abdu alaiha bin nawajid. kekam kuat-kuat. Cakotan sak Prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.